عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على النبي البشير الكريم وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقه المنير أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إجارة عن قراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكذلك الإيمان حفظكم الله هذا ini umat manusia disibukkan dengan satu dari yang problematika yang bernama krisis keuangan global. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia adalah tidak ada permasalahan di dunia ini yang tidak ada solusinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap masalah apapun di dunia ini, politik, budaya, pendidikan, ekonomi, militer, kecuali saksi Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah menyiapkan solusinya. Tinggal permasalahannya sudah sekalian mau atau tidak umat manusia mengambil petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala atau masih sombong dengan ilmunya, dengan penelitiannya, dengan pengamatannya, itulah yang jadi permasalahan. Adapun masalah solusi al-hal, maka Al-Quran dan Al-Sunnah sudah memberikan, ya, sudah memberikannya. Oleh karena itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada masalah yang dihadapi oleh pemimpin, yang dihadapi oleh rakyat, yang dihadapi oleh negara kecuali pasti Allah sudah menurunkan solusinya. Nah, Saudara sekalian pertanyaannya. Min aina nabda? Dari mana kita memulai ya, memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dunia ini termasuk krisis keuangan global atau azimatul iqtisadi al-alamiyah. Ternyata kalau kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata dimulainya dari akidah. Dimulainya dari akidah atau dimulainya dari keimanan. Karena istilah akidah itu istilah baru. Sekitar ya, abad kedua Hijriah. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada istilah akidah. Jadi maksud istilah akidah zaman dulu adalah keimanan Istilah akidah itu muncul setelah zaman dikualifikasikannya ilmu-ilmu keislaman. Tapi ketika nanti kita berbicara tentang akidah, maksudnya adalah keimanan. Bukan sebuah perdebatan teologis seperti diajarkan di dunia akademis. itu sekalian, kita mulai dari ya, pemikiran kita tadi. Ternyata Ketika ada masalah-masalah yang menimpa umat manusia, solusi yang digunakan oleh Rasulullah dan sahabat atau salafus sekali adalah bermula dari qadiyatul akidah, masalah aqidah. Ekonomi Makkah dan sekitarnya dijajah oleh Persia dan Romawi, dua kekuatan besar pada waktu itu. Tetapi Nabi tidak langsung menggelontorkan dana untuk mengatasi ekonomi atau Nabi tidak mengerahkan tentaranya. Ya. Bukan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dimulai dari akidah. Karena seluruh permasalahan yang muncul di dunia itu awalnya adalah muncul dari masalah akidah. Keimanan seseorang yang rusak, keimanan masyarakat yang rusak, yang tidak menyembah Allah saja. Tetapi yang terjadi adalah manusia menyembah selain Allah. Di zaman dahulu ada yang menyembah berhala, menyembah jin, menyembah pemimpinnya, menyembah pakarnya, dan itu berulang sepanjang masa. Atau ada yang menyembah Allah tapi disekutukan. Di masjid menyembah Allah, tetapi di dalam dunia yang lainnya, di perguruan tingginya, di perkantorannya, di perusahaannya, bukan Allah yang ditaati. Inilah permasalahan besar yang menimpa umat manusia. Oleh karena itu, solusinya adalah harus dari akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya cintai karena Allah. Bagaimana cara mempelajari akidah yang benar? Karena, pertanyaan selanjutnya, akidah sudah diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi, bahkan mungkin ada yang bertanya, ya Ustaz bukankah yang korupsi itu di antara mereka juga dulu belajar akidah? Mungkin dokter dalam ilmu akidah. Maka jawaban saya adalah, bahwa saudara sekalian, akidah yang seperti apa yang diajarkan? Di antara problematika di dunia pendidikan adalah yang diajarkan akidah itu kebanyakan adalah akidah filsafat, bukan akidah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang berangkat dari pemikiran seseorang. Yang namanya pemikiran seseorang, yusibu lalu Bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu, belum tentu sebuah perguruan tinggi melahirkan orang-orang yang jujur. Belum tentu. Meskipun juga mungkin ada. Kenapa? Karena dari kurikulumnya atau mukarrar durasinya adalah bukan berangkat dari kurikulum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah SAW. Akidah yang ditampilkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah adalah akidah yang memotivasi seseorang untuk berbuat kebajikan. Kebajikan untuk dirinya, kebajikan untuk rumah tangganya, kebajikan untuk perusahaannya, kebajikan untuk negaranya. Bukan akidah yang merupakan ya, akidah itu akidah yang intinya adalah masalah perdebatan. Sebagaimana terjadi pada tahun-tahun yang lalu atau abad-abad yang sebelumnya. Seperti perdebatan Al-Quran itu makhluk atau qadim. Perdebatan orang yang melakukan dosa besar itu masih statusnya Islam atau tidak kafir. Yang seperti itu ya saudara sekalian Allah meskipun saya katakan penting dalam ya, konteks tertentu, tetapi dia akan melahirkan orang-orang yang baik. Karena itu hanya melahirkan rekreasi intelektual, tidak mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, mengatasi masalah dengan sistem yang benar. Oleh karena itu, saudara sekalian, hasidakumullah, Ya. Kurikulum yang ada di lembaga-lembaga pendidikan kita, selain ditingkatkan kualitas dan kuantitas ya, kurikulum agamanya, tetapi juga harus benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Salih, bukan yang dibikin oleh seseorang, ya, yang sangat mungkin tertaksir atau tertaksir terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman filsafat yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Yang ketiga kan yang terakhir kita kasih contoh saja. Bagaimana akidah berbicara tentang kehidupan. Ya. Kita tidak bisa menutup-nutupi dunia manapun, bahkan sebagian saudara kita di Indonesia juga sibuk-sibuknya berbicara tentang krisis keuangan, seolah-olah itu masalah yang menimpa Indonesia juga. Kalau itu benar, kenapa baru terjadi seperti itu? Mari kita lihat ayat 29 surat ya. An-Nisa surat nomor 4. Surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Ayat ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa ya, kurikulum pelajaran kehidupan kita yang berkaitan dengan akidah sekaligus berkaitan dengan masalah yang terpersiapkan. Pelajaran yang pertama dari ayat 9 ini adalah Al-iltizam Bittijarah syar'iyyah adalah qadiyatul imaniyah. Ini yang pertama. Komitmen ya, terhadap bisnis yang syar'i yang diri diridhoi oleh Allah sesuai dengan ajaran Islam merupakan sebuah kursus keimanan. Jadi bukan masalah ekonomi antik atau mencari nafkah antik, tetapi masalah keimanan. Artinya, iman saya, iman bapak, iman ibu, iman saudara-saudara kita semua yang kita cintai karena Allah. Benar dan tidaknya, di antara yang demikiannya, ukurannya kalau ditanya adalah sejauh mana kita di dalam menegakkan ya, ya, perdagangan yang islami, ekonomi yang islami, keuangan yang islami. Dari mana pemahaman itu? yaitu dari ayat tadi yang dimulai dengan panggilan ya ladina amanu. Allah tidak memanggil dalam ayat tadi dengan ya nas wahai manusia. Tapi kita dipanggil dengan ya ladina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Janganlah kamu makan harta benda kamu, kayak di antara kamu, bil dengan cara yang batil, cara yang salah. Ini ada kaitannya atau juga ada hubungan dengan ayat-ayat yang lain, termasuk ayat-ayat yang berbicara atau ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Di mana Allah juga ber, berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumusiyam." Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, kutiba 'alaikumusiyam. Karena tidak setiap manusia bisa berpuasa yang benar. Kalau dia bisa meninggalkan makan dan minum selama 40 hari, seperti sebagian orang dahulu yang ingin bersapa, tetapi puasa itu tidak akan puasa yang benar yang diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Mana dengan semangat ayat ini? Ayat ini berbicara tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang keuangan, dan itu dimulai dengan dia ayuan lagi hai orang-orang beriman. Sehingga surat ke-21 Allah, tingkat keimanan kita di antara ukurannya adalah sejauh mana kita komitmen, ya, disiplin, bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkan ya, perniagaan yang Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalian hafizakumullah, setiap transaksi bisnis yang tidak diridhoi oleh Allah adalah batin, batal. Jadi setiap uang yang kita dapatkan, atau yang didapatkan keluarga kita, atau yang didapatkan oleh negara kita, yang tidak mengikuti aturan Allah adalah batin. Apapun namanya, Apakah itu riba? Apakah itu korupsi? Apakah pajak dari perbuatan haram? Tidak bisa kita pungkiri angka nominalnya dan yang mungkin besar, tapi ingat itu batil. Dan tentunya yang ketiga, setiap kebatilan, cepat atau lambat, pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Karena Al-Quran yang mengatakan ya al haqqu wa zahal al-baraku Illa al-batil kana zahuqa Datanglah kebenaran ya. Hilanglah kebatilan dan kebatilan itu pasti hancur. Saudara yang saya cintai sama Allah di dunia ini, siapa yang lebih bijak dalam menentang Allah melebihi Fir'aun? Siapa yang lebih lama berkuasa di dunia ini melebihi Fir'aun? siapa yang lebih kuat tentaranya melebihi Fir'aun. Tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan dengan kehancuran yang tidak terpuji, Dihancurkan oleh lumpur yang kotor itu. Siapa yang tidak tahu kehebatan ekonomi Romawi dan versi Romawi Barat versi Timur? Siapa tidak tahu? Jadi waktu itu umat Islam baru, baru, baru muncul. Tapi itu dua-duanya dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu kaum muslimin atau umat manusia yang hidup di zaman sekarang harus demikian. Jangan menggantungkan kepada seseorang atau kepada bangsa atau negara manapun yang dilihatnya kuat. Karena kekuatan yang ada ini hanyalah kekuatan yang didasari keimanan yang benar. Maka sekalipun kaum muslim atau mengaku beragama Islam dan pernah diberikan kekuatan oleh Allah, ketika jatuh dalam praktek kebatilan, hancur juga. Hancur juga. Inilah keadilan Allah yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan tidak ada mujarah, tidak ada kata Tidak ada surat al nisa ayat 123 Allah mengatakan, "Laisa di amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujzabi." Tidaklah anan-anan kosong kamu yang orang beriman, dan bukan anan-anan kosong kamu ahli kita yaitu Yahudi dan Nasrani, mayyamal su'an dari Dan siapa berbuat kejahatan, pasti balas oleh Allah. Saudara kita ingat, ada seorang tua, seorang syekh, ditanya oleh masyarakatnya, ya syekh kenapa orang Islam di Andalusia atau di sepanjang di Asdania sudah berpuasa beradab adab ratus-ratus tahun, empat ratus tahun lebih. Kenapa mereka akhirnya kok kalah pada sudah menguasai Eropa? Jawabnya seorang syekh yang alim tadi, beliau mengatakan, mereka dulu bisa mampu ya, menyeberangi lautan, kemudian masuk ke dataran Eropa dan menguasai beradab-adab, kata beliau, mereka itu masuk ke Eropa Islamiyin atau Muslimin wa kharaju minha Arabiyin kata Jadi orang-orang Islam dari Arab itu masuk ke Eropa dengan akhlak keislamannya, dengan akidah keislamannya, kemudian diusir dari Eropa, keluar dari benua Eropa dalam keadaan Muhammadiyyin yang bangga dengan nasionalis Arabnya. Jadi ketika umat Islam membanggakan nasionalisnya, kebangsaannya, tidak membanggakan Islam, meskipun sudah berabad atau menguasai dunia, hanya tidak. Itulah keadilan Allah. Makanya sangat tragis kalau ada kaum muslimin mengingat pada orang-orang kafir. Orang-orang Islam sendiri ketika berbuat manusia saja hancur, apalagi mengikat orang kafir. Oleh karena itu harus kalian Tafsir akidah menekankan kepada kita semuanya akan pentingnya mengembalikan seluruh permasalahan sebelum kepada yang lainnya adalah kepada akidah. Maka selama 13 tahun Nabi mendapatkan wahyu dari Allah di Mekah itu isinya adalah isinya adalah berkurang kepada akidah dan akhlak. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, ekonomi yang dikaitkan dengan akidah tadi itu di dalam Islam ternyata tidak sekedar ya, mengajak kita untuk berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, ukurannya bukan laba angka nominal yang sebesar-besarnya. Tetapi yang diperhatikan adalah bedanya antara ekonomi Islam dengan ekonomi jahiliyah memperhatikan orang manusia. Maka tadi ayatnya berbunyi illa antakuna ya, tijaratan antaradu kecuali ya, berupa perniagaan sisi yang paling ridho. Jadi antara kedua belah yang bertransaksi ekonomi itu harus saling ringo. Artinya dalam sisi yang diatur oleh Allah itu tidak hanya mengejar ada untung secara kuantitatif meskipun itu penting tidak bisa dipungkiri tapi yang juga harus dipertimbangkan adalah sejauh mana kerelaan ya kerelaan hati bersihnya kedua belah pihak oleh karena itu di dalam Islam itu masa Allah percaya sehat karena memperhatikan orang seseorang sehingga di dalam Islam tidak boleh bisnis mengakali orang menipu orang di dalam sisi Islam itu tidak boleh orang kota yang tahu harga, kemudian membeli barangnya orang kampung yang jauh yang tidak tahu perkembangan bisnis, dibeli dengan bukan harga standar, itu tidak boleh. Karena itu merusak tatanan ekonomi. Menghancurkan. Baru setahun, dua tahun, beli sesuatu sekian triliun, enam triliun, dijual orang lain, waktu belasan triliun. Rugi Kenapa kamu tidak tahu harga yang sebenarnya, tidak transparan? Nah, di dalam Islam yang seperti itu dilarang. Karena itu menghancurkan tatanan kehidupan. Makanya ayat ini sebelum terakhir nomor lima adalah ditutup dengan firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kau bunuh diri kamu. Soal pertanyaannya, apa korelasi antara sistem ekonomi yang berhasil dengan pembunuhan Kenapa kok penutup ayat berbicara tentang jangan membunuh? Padahal awal ayatnya tadi berbicara tentang ekonomi yang berarti itu. Maka korelasinya Allah A'lam karena Quran itu diantara keistimewaannya adalah selalu terkait antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Inilah dari ilmu tafsir dulu masuk dalam kajian pasir mau diri tafsir Jadi hubungannya Allah A'lam adalah kalau sistem ekonomi yang batil itu tetap dibiarkan, maka akan membunuh masa depan umat manusia. Membunuh masa depan bangsa. Membunuh masa depan negara. Makanya yang aktif harus aturan Allah yang memang Allah itu Tuhan yang seluruh alam semesta, Rabbil Alamin. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan baru di dunia ini. Ada Tuhan yang mampu di dunia ini, yang menuhankan dirinya dalam ekonomi, politik, politik, kata-kata dia. Itu bisa berbahaya, bisa membunuh masa depan umat manusia di dunia ini. Inilah wajah alam terus kalian korelasi antara awal ayat dengan penutup ayat. Dan terakhir ayat ini Bapak Ibu sekalian ditutup dengan firman Allah yang yang yang rahiman Sesungguhnya Allah Rahiman. Sayang kepada kamu semuanya. Jadi aturan Allah yang sedemikian indahnya itu, ini adalah bentuk daripada rahmat Allah. Sehingga siapapun yang tunduk pada aturan Allah akan diberikan rahmat Allah. Jika orang tidak ketakutan, dan tidak ketakutan, rakyat tidak ketakutan, karena aturan Allah itu berpulang kepada rahmat Allah. Rahmat Allah sesuai dengan juga risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alami. alamin. Terus semoga pertemuan-pertemuan seperti ini lebih banyak lagi, karena tafsir-tafsir yang ada di dunia ini kebanyakan belum banyak yang mengarah kepada tafsir akidah, yang banyak tafsir akal, tafsir fisik, atau tafsir lugawi, tafsir kebahasaan, atau tafsir ada di sisi tafsir sosial masyarakat. Tetapi tafsir yang berbicara tentang penekanan pada akidah ini belum banyak. Nah, oleh karena itu, semoga nanti pemimpin akan datang. Ya, saya masalah yang kedua berkaitan dengan apa tanda-tandanya bahwa akidah kita itu benar. Apa tanda-tandanya bahwa keimanan dan kita itu benar. Nah itu nanti insya Allah akan kita kaji pada kondisi yang akan datang. Dan itu sesuai dengan upaya upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan ayat-ayat Quran dan hadis Madawi bukan berangkat dari pemasaran pemikiran seseorang atau pemikiran atau filsafat seseorang yang sangat mungkin salah walaupun ada kemungkinan benar. Ya. adalah beberapa sekali yang sudah yang bisa disampaikan. Semoga ya ayat-ayat seperti ini bisa menjadi semangat baru kita untuk ber, ya, berpulang kepada aturan Allah sehingga masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama ini في ذكرك عند سامر الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا يمن بأن